بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه نسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يدع منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما نافعة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-46 Dan kita masih dalam buku Al-Fiqhul Muyassar Al-Adha'il Kitab Was Sunnah. Sekarang kita berada pada bab yang kelima yaitu zakat fitrah. E, disebut juga sedekah fitrah ya, sedekah fitrah atau zakat fitrah. E, zakat fitrah dinamakan demikian karena ia diwajibkan dengan sebab berakhirnya puasa dengan makan dari bulan Ramadan. Zakat ini tidak berkaitan dengan harta tidak berkaitan dengan harta, bukan zakat mal ya. Akan tetapi berkaitan dengan tanggungan, yaitu zakat untuk mensucikan jiwa dan juga raga kita. Eh, bab ini terdiri dari beberapa bagian. Kita langsung saja bagian pertama hukum dan juga dalil zakat fitrah. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim berdasarkan khabar atau kabar yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anha maksudnya radhiyallahu anhuma ya. Dia berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqat al fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin." Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sejak akhir bulan Ramadan sebesar satu sok kurma atau satu sok gandum atas hamba sahaya dan juga orang merdeka, laki-laki dan juga wanita, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Jadi secara singkat kita katakan hukum dari zakat fitrah adalah wajib. Kemudian kita melangkah kepada bagian yang kedua untuk mempersingkat waktu. Syarat-syarat zakat fitrah dan atas siapa ia wajib. Di sini kita akan bacakan ya. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim. Setiap muslim. Baik laki-laki ataupun perempuan ya. Anak-anak dan juga dewasa. Laki-laki dan wanita. Maksudnya ini semua. Orang merdeka dan hamba sahaya berdasarkan hadis Ibnu Omar di atas jelas ya setiap muslim baik dia anak-anak ataupun dewasa baik laki-laki ataupun perempuan wajib bagi mereka untuk membayar zakat fitrah dianjurkan untuk menunaikan zakat bagi janin ya di sini muallif menyebutkan dianjurkan untuk menunaikan zakat bagi janin bila sudah ditiupkan ruh kepadanya yaitu saat mencapai umur 4 bulan karena as-salafus salih membayar zakat fitrah untuk janin sebagaimana yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya. Jadi dianjurkan bagi kita umpamanya istri kita melahirkan ya. Uh, dan sudah berumur 4 bulan. 4 bulan biasanya atau 120 hari ya sudah ditiupkan roh dan sudah uh, berbentuk manusia dan roh sudah ditiup maka salafus salih seperti Uthman bin Affan beliau membayar zakat untuk anaknya tersebut namun walaupun tidak dibayarkan tidak tidak masalah wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan juga orang yang wajib dia nafkahi berupa istri atau kerabatnya umpamanya eh, seorang suami berkewajiban membayar zakat fitrah untuk dirinya dan juga orang yang dia nafkahi seperti istrinya anak-anaknya Dia wajib mengeluarkan zakat untuk mereka. Demikian juga hamba sahaya. Hamba sahaya yang mengeluarkan zakatnya adalah tuannya. Karena zakat fitrahnya ditanggung oleh tuannya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Laisa fil abdi sodakotun illa sodakotul fitr. Eh, Rasulullah mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada hamba sahaya kecuali zakat fitrah. Jadi zakat fitrah untuk hamba sahaya yang membayarnya adalah tuannya atau pemiliknya. Zakat ini tidak wajib kecuali atas orang-orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya dan makanan pokok dari orang-orang yang wajib dinafkahinya serta kebutuhan-kebutuhan primernya pada hari dan malam Idul Fitri. Di mana kadar lebih tersebut cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi orang yang tidak memiliki makanan umpamanya eh, di malam hari bulan di malam hari akhir bulan Ramadan sampai pagi umpamanya sudah masuk satu sawal dia tidak memiliki makanan makanan pokok atau kebutuhan primernya kebutuhan utamanya maka tidak wajib baginya untuk membayar zakat namun jika lebih dari itu maka wajib bagi dia untuk membayar zakat jadi zakat fitrah itu tidak wajib kecuali dengan dua syarat ya dua syarat yang pertama Islam sehingga zakat Maksudnya tidak wajib bagi orang-orang kafir. Zakat fitrah ini tidak wajib bagi orang-orang kafir. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, memiliki kadar lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok keluarga yang wajib dinafkahinya dan kebutuhan primernya pada hari dan malam Idul Adha. Malam akhir bulan Ramadan itu ya. Dia memiliki ini semua. Kebutuhan primernya makanan pokok, dan juga kebutuhan-kebutuhan primer yang lain, maka wajib bagi dia untuk membayar zakat. Namun jika dia tidak memiliki karena miskin, maka tidak wajib bagi dia untuk membayar zakat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita melangkah kepada bagian ketiga untuk mempersingkat waktu, hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Di antara hikmah diwajibkannya zakat fitrah itu adalah satu mensucikan orang yang berpuasa. Mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji yang mungkin terjadi padanya saat berpuasa. Jadi zakat fitrah ini mensucikan jiwa kita. Mensucikan uh, perbuatan kita yang sia-sia. Mungkin pada ketika kita puasa mengatakan perkataan yang keji atau melakukan hal-hal yang tidak diindahkan ketika puasa, jadi zakat fitrah ini untuk menyempurnakannya atau mensucikan orangnya ya. Kedua, membantu orang fakir dan miskin sehingga mereka tidak meminta-minta di hari raya. Ini jelas ya. Karena hari raya itu adalah hari kebahagiaan kita. Jadi hati kita ini e, sedih kalau melihat saudara kita itu masih ada yang meminta-minta di hari raya. Jadi ini di antara hikmahnya. Dan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im min al-lagwi war-rafath wa ta'm wa tu'matun wa tu'matan lil masakin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji. Ini yang kita katakan tadi. Mungkin ketika kita berpuasa kita berucap ucapan yang keji atau perbuatan yang sia-sia, maka dengan adanya zakat fitrah ini itu mensucikan kita ya. dan sebagai pemberian makanan bagi orang fakir miskin. Dan juga zakat fitrah ini untuk memberikan makan orang-orang miskin. Kemudian hikmah yang ketiga uh, di dalamnya terkandung tindakan memperlihatkan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada uh, hamba dengan menyempurnakan puasa Ramadan, mendirikan salat malamnya dan amalan-amalan soleh lainnya yang mudah dilakukan pada bulan yang berkah ini. Jadi tentunya juga hikmahnya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah uh, memberikannya juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Hikmah dari disyariatkan disyariatkannya zakat fitrah ini sangatlah banyak. Namun untuk mempersingkat waktu kita sebutkan hanya tiga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita berangkat ke bagian yang keempat, kadar zakat fitrah yang wajib dan dari makanan pokok apa yang ia ditunaikan ya. Kadarnya berapa zakat fitrah ini? Kadar zakat yang wajib pada zakat fitrah adalah satu so' dari kebiasaan makanan pokok penduduk satu daerah. Bisa berupa beras, gandum atau jawawut ya, makanan orang Timur Tengah ya, kurma, kismis atau keju atau beras atau jagung atau bahan pokok lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih seperti hadis Ibnu Omar radhiyallahu anhuma di atas yang kita baca tadi. Intinya miqdar atau ukuran zakat fitrah itu adalah satu sok. Satu sok itu adalah empat mut Dan di sini memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang uh, jumlah sok ini. Maksudnya Eh, jumlah ukurannya ketika kita jadikan ke kilogram. Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat yang selama ini saya ambil adalah satu soal itu adalah 3 kilogram. Jadi kita berikan makanan pokok kita itu kepada uh, fakir miskin 3 kilogram. Boleh beberapa orang memberikan zakat fitrahnya untuk satu orang dan sebaliknya zakat satu orang boleh diberikan kepada beberapa orang ya pokoknya kita satu keluarga lima orang jadi zakat yang lima orang ini boleh kita berikan kepada satu orang saja satu fakir miskin dan juga sebaliknya zakat satu orang boleh diberikan ke beberapa fakir miskin yang jelas jumlahnya sama satu sok tidak boleh membayar zakat fitrah dengan harga makanan pokok tersebut karena hal itu menyelisih apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan tidak sejalan dengan praktik para sahabat di mana mereka dahulu mengeluarkan satu sok makanan di samping itu zakat fitrah ada ibadah yang wajib dari jenis yang ditentukan yaitu makanan maka tidak sah membayarnya dengan selain jenis yang sudah ditentukan apa maksudnya maksudnya adalah memang dalam hal ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang membayar zakat fitrah dengan nilai umpamanya, dengan uang. Tentunya ini uh, jauh dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah sekedar hati-hati kita, kita bayar dengan makanan pokok, tidak dengan uang. Walaupun memang sebagian madhab seperti Al-Imam Al-Hanafi, Abu Hanifah ya, mengatakan boleh dengan nilai. Berapa nilai satu sok itu? Berapa nilai beras umpamanya? 3 kilogram. Boleh kita kasih dengan uang. Namun Allah alam eh, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah kita eh, keluarkan zakat tersebut berbentuk makanan pokok. Dan lebih afdolnya lagi kita tambahkan lauk-lauknya. Karena memang kalau kita di Indonesia beras biasanya dia belum dimasak bisa saja pada atau maksudnya para pakir miskin tersebut e, bisa memasak nasi tapi tidak memiliki lauk. Makanya lebih abdul kita kasih beras dan juga kita tambah lauknya berupa daging dan juga kita tambah uang tunai. Tentunya ini lebih afdol. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah kepada bagian kelima, waktu wajib dan pembayarannya. Kapan kita bayar zakat tersebut? Zakat fitrah ya. Zakat fitrah wajib dengan terbenamnya matahari di malam hari raya. Umpamanya bulan Ramadan pada tahun itu 29 hari. Malamnya boleh kita keluarkan zakat. Karena waktu itu adalah waktu terbuka atau waktu berbuka di akhir bulan Ramadan. Pembayarannya memiliki dua waktu. Waktu pembayaran yang utama dan waktu yang dibolehkan. Ini kita jelaskan ya. Ada waktu yang dibolehkan, ada waktu yang lebih utama. Waktu yang utama adalah dari sejak terbitnya fajar pada hari raya sampai sebelum pelaksanaan sholat id. Jadi setelah kita sholat subuh umpamanya, disitulah paling abdul. Kita kasih kepada fakir miskin. Dan sebelum dimulainya sholat id. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, beliau mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar zakat fitrah dibayarkan sebelum orang-orang berangkat salat Id. Hadis ini diriwayatkan oleh uh, Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Waktu yang boleh adalah satu atau dua hari sebelum uh, masuk bulan Syawal. atau masuk hari raya berdasarkan perbuatan Ibnu Umar dan juga para sahabat yang lain. Tidak boleh menunda pembayaran sesudah salat Id. Karena bila dia dimenundanya maka ia adalah sedekah biasa dan pelakunya berdosa karena penundaannya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat." Artinya, barang siapa menunaikan maksudnya menunaikannya zakat fitri tadi sebelum salat Id maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya sesudah salat maka ia adalah sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah zakat fitrah kita itu sudah sampai pada fakir miskinnya, sampai pada fakir miskin itu sebelum sholat id. Ketentuannya sampai kepada fakir miskin. Bukan sampai kepada amil zakat. Walaupun memang pendapat yang paling kuat dalam hal ini untuk sodakoh e, eh, fitri atau zakat fitri ini tidak ada amil zakatnya. Amil zakat itu hanya berlaku pada zakat mal yang kita pelajari sebelumnya. Untuk zakat fitri tidak ada amil atau amil mal atau amil zakah tidak ada langsung kita berikan kepada fakir miskin ini pendapat yang paling kuat walaupun memang di satu desa umpamanya atau di satu kampung ada amilnya dia kasih kepada amil tersebut dia harus pastikan zakat itu harus sampai kepada fakir miskin tadi sebelum sholat id dilaksanakan. Karena banyak kejadian di berbagai daerah kaum muslimin, zakat tersebut dibagikan oleh amil itu setelah sholat Idul Fitri atau bahkan seminggu setelah itu diberikannya. Wala'ayadu billah. Ini adalah perkara yang harus kita jauhi. Intinya zakat itu harus sudah sampai kepada yang berhak sebelum sholat Idul Fitri. Dan khusus zakat fitrah ini hanya bagi orang-orang fakir miskin. Tidak dibagikan kepada empat, maksudnya tidak dibagikan kepada yang delapan golongan itu. Inilah pendapat yang kuat di kalangan para salaf dan juga di kalangan para fuqaha. Karena zakat fitrah itu Rasulullah mengatakan ada di situ ketentuan tu'matun lil masakin makanan untuk orang-orang miskin. Jadi yang betul zakat fitrah itu hanya satu orang saja yang berhak menerimanya itu fakir miskin. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan sebagai rangkumannya adalah zakat fitrah ini adalah zakat yang kita keluarkan di penghujung bulan suci Ramadan karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. dan hukumnya wajib dikeluarkan bagi muslim baik anak-anak ataupun yang dewasa ataupun hamba sahaya dan yang mengeluarkannya adalah yang memiliki kewajiban nafkah untuk keluarganya atau kerabatnya dan juga untuk hamba sahaya yang mengeluarkannya adalah tuannya. Kemudian nisab atau zakat yang dikeluarkan adalah satu sok, yaitu 3 eh, kilogram. Jika kita di Indonesia biasanya mengeluarkannya berbentuk beras. Perlu kita perhatikan dan beras ini belum bisa di uh, dimakan oleh para fakir miskin, mereka juga harus memasaknya. Dan perlu kita perhatikan ini, kita juga harus memberikan lauknya baik itu daging ataupun ayam dan juga yang lebih afdol kita berikan juga bagi mereka uang. Di samping kita memberikan beras, kita berikan lauk dan juga berikan uang. Ini yang lebih afdol. Kemudian memang ada perselisihan di kalangan para ulama tentang mengeluarkan ini. Ada yang mengatakan boleh dengan nilai. Namun pendapat yang lebih kuat adalah kita harus keluarkan dengan makanan pokok suatu negara tersebut. Tidak dengan nilainya atau dengan uang. Dan juga zakat fitrah ini ada waktu-waktunya ada waktu yang utama yaitu setelah fajar terbit yaitu sholat subuh sampai sebelum sholat id dimulai. Ini yang lebih utama. Namun boleh juga kita keluarkan, kita berikan kepada fakir miskin satu hari atau dua hari sebelum masuknya hari raya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tekanan siapa yang melaksanakannya sebelum sholat maka itu zakat yang diterima dan siapa yang memberikan zakat fitri ini setelah sholat, maka dia itu dianggap sebagai sedekah biasa. Dan pelakunya mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena melanggar syariat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa wa li muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.